Ibu Wati selamat siang Ya saya minta pemerintah saluran air diperbaiki Supaya ada hujan lancar gak gedung air Baru hujan sebentar aja udah banjir gimana Dan saya minta pemerintah tuh Bikin satu peraturan yang buang sampah sembarangan di Kalau Soalnya Jakarta gak bakal bebas dari banjir. Sampah di mana-mana, got pada mampet. Udah dikeruk sungai, dibuang lagi sampahnya. Di belakang rumah saya, kalau di zaman Fauzi bawa dikerukin. Pemerintah pakai alat belas kerukin. Gak seminggu sampah ada tumpuk lagi di pinggir kali. Gimana caranya? Udah banjir nyalain pemerintah. Dia sendiri yang memakai banjir di pinggir kali itu. Orang yang gak ada nggak ada KTP-nya itu gak ada tempat sampah mereka gak ada tempat gak ada RT mereka buang sampah sembarangan yang di pinggir kali itu. Ya. Hmm, ya, makasih. Terima kasih Ibu Wati. Selamat siang Pak Leo. Selamat siang Bu Dona. Ya. Ya kalau banjir begini bikin garam susah Bu, impor garam aja. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Paleo. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang juga. Ya, komentarnya. Jakarta sih saya nilai ya, saya lihat ke siapapun jadi gubernur susah ya. Pertama memang dari dulu kali nggak pernah digali, dibuang sampah. Kedua, ketiga juga kesadaran rakyatnya nggak ada, buang sampah sembarangan. Jadi kalau berang bisa siapapun jadi gubernur susah deh PPG Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Selamat siang Pak Kahin. Selamat siang. Ya silakan saya pikir ini kerja keras dari Bapak Jokowi dan Ahok ya sebagai gubernur dan wakil gubernur yang cuma melanjutkan baru uh, eh, kebiadaban dan korupsi daripada gubernur-gubernur sebelumnya. Uh, mereka punya tugas begitu berat, saya pikir mesti memindahkan warga Waduk Pluit ke uh, Muara uh, uh, ke Marunda ya. Terus dan gitu juga kesadaran dari kita masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lalu buat terburung burung air yang seperti ini itu apa aja saya lihat bagus sekali di, Putri di Maharani. Dia membuat saluran-saluran besar yang buang ke laut dan juga kesadaran kita untuk uh, um, menjaga lingkungan. Lalu uh, eh, isu merek air itu perlu dibangun ke mall itu sebaiknya diroboh saja Ya, sudah terlalu luar biasa. Terima kasih. Pak Bangun, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Jadi memang saya sependapat dengan Bapak yang sebelumnya tadi. Jadi di sini memang perlu tantangan yang berat untuk gubernur sekarang itu. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Kali-kali di seluruh Jakarta itu, itu banyak Madura-Madura bikin lapak. Itu harusnya seperti di daerah sini nih, Kelapa Gading nih. Itu sepanjang itu kan ada kali itu. Itu lapak udah rumah bangunan permanen. Terus sepanjang jalan sampai, wah kemana-mana deh, dimana mana-mana ada ini udah bikin lapak gitu loh. Ini sebenarnya perlu ditertibkan. Gitu, itu kan kita nggak tahu bagaimana dulu mereka ini bisa sampai di eh, bantaran kali itu semua mereka pakai untuk dagang untuk cari makan. Kita sih bukan menuduh seseorang atau apa ekspres apa yang jelas. Ini harus ditertibkan, gitu. Harus punya keberanian nih. Itu aja, terima kasih. Pak Andre, selamat siang Pak. Ya, silakan. Ya, eh, ini Jakarta ya, termasuk sepuluh kota yang uh, di dunia yang akan tenggelam ya. Jadi kita sebagai penduduk Jakarta itu harus waspada mulai sekarang. Sebab sudah diprediksi ini eh, beberapa tahun ke depan itu termasuk 10 kota yang akan tenggelam itu ya. Jadi uh, sadarlah sadar kepala para elit-elit kita tuh yang duduk di atas sana ya sadar. Jadi uh, jangan sampai Jakarta ini tenggelam begitu habis. Jadi namanya aja nanti. Terima kasih Bu. Terima kasih. Silahkan Udah lagu lama ya Bu ya Udah alasan Krista udah Ini emang harus diperbaiki Ini membuat malu bangsa Indonesia ya Udah sedikit aja banjir Bikin macet Ini membuat rugi Kerugian yang besar sekali ya Bu ya Makanya tata kotanya juga harus benar eh, Membeli Memberi pembangunan di mana-mana Harusnya tuh mereka juga memikirkan untuk uh, permohonannya, bendungannya, itu juga harus diperbaiki. Jangan hanya bangun-bangun aja, tapi tapak kotanya nggak diperbaikin. Ini pemerintah, ini PR untuk Pak Jokowi dan Ahok untuk memperbaiki tata kota di Jakarta ini. Itu aja Bu. Pak Fardi, silakan Pak. Akibat drainase yang sangat buruk dan pejabat S123 termasuk eksekutif yang lalu-lalu itu tidur semua dana pembangunan dikorup bagi-bagi begitulah nah sekarang tugas berat Pak Jokowi Ahok untuk membereskan itu. Kasihan mereka berdua dan patut kita dukung. Terima kasih. Terima kasih Pak Fardi. Rudi. Selamat sore Bu. Sore Pak, silakan. Nah, ini masalah banjir ya. Memang nggak dari tahun ke tahun nggak ada penyelesaiannya. Memang ini banyak faktor yang membuat kita, eh, Jakarta ini semakin lama semakin ini. Salah satunya pengerukan air-air sungai itu tidak pernah dilakukan oleh Pemprov sebelumnya dan juga eh, disiplinnya masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang punya kontribusi sampah-sampah itu bukan dari Jakarta saja, di kota-kota eh, tetangga kita juga pun mereka tidak disiplin sehingga semuanya sampah-sampah itu akan bermuara ke Jakarta sehingga nggak ada penyelesaian karena hukum yang ada yang sudah ada tidak ada tidak pernah dijalankan gitu loh itulah ya yang membuat Jakarta ini semakin semrawut. Belum keadaan macetnya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Pak Erick. Ya, titip salam buat Pak Jokowi dan Ahok. Bikin sumur resapan yang banyak aja. Ongkosnya murah, meriah. Manfaatnya sangat berguna. Itu sudah ada perdanya, jalanin aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Erick.